Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di tanggal 11 Februari ya Betul ya uh, eh, 2015 bersama saya Yusuf Mansur Kembali di Antv Bedanya nih uh, kalau Indonesia bagian Barat jam 4 subuh ya, Alhamdulillah teman-teman Indonesia bagian Timur udah terang kali ya Ada yang jam 5 Barangkali ada yang jam uh, eh, 6 Sebagian ada yang mungkin sekarang ini jam 6 sore. Mana itu <laughs> Ustaz jam 6 sore? Di Amerika sana. Ya. Kalau nggak di Amerika, Marina sama Bini. Ya, sama siapa aja deh. <laughs> Paham nggak? <laughs> Amerika. Ya. Bini aneh nggak suka aneh jalan Amerika maunya ame bini aja. <laughs> ya pemirsa ada yang nanya Rabu kemarin doanya apa itu Ustaz? Tinggalan. Ini dia doanya. Ya Fattahu ya Razzaku. Wahai yang Maha membuka, membuka apa aja deh nih? Teman yang pada pengen punya proyek, ya Fattahu yang punya proyek kan Allah tak? Kita minta dibuka sama Allah proyeknya yang pada pengen e, melamar, meminang, mengkhidbah, menikah, iya kan perlu dibuka hatinya tuh calon, perlu dibuka tuh hatinya mertuhe, ya, morotuwo, ya, mertue, ya, ya fatah, baca ya fatah, yang pada pengen dibukain pintu rizki ya fatah, ya bedanya nanti dengan ya razak, ya fatah itu yang dibuka jalannya gitu. Kalau kita udah dibukain jalannya kita tinggal ngambil ngambil ngambil ngambil ngambil. oleh ya rozak istilahnya kita udah disiapin gitu Ya, ya fatah yang pada pengen punya ilmu juga nggak dibukain ilmunya gimana? Ya fatah. Ya, yang lagi pada sempit rizkinya ya fatah. Dia pada terbuka lebar. Ya, penyakit juga gitu. Ya, ya fatah supaya penyakit itu keluar. Mungkin tuh penyakit nggak bisa keluar keluar ya kan? Ya fatah biar dia keluar itu tuh. Ya fatah Ya, yang mau membuka. Ya rozak yang mau memberikan rezeki. Ya, rezeki apa aja ini rizki Rezeki berupa anak, berupa uh, jodoh yang saleh-saleh, berupa perubahan sikap, sifat. Ya. Dari orang-orang yang kita kehendaki mereka berubah. Misalkan suaminya ibu, ya, istrinya bapak, anak-anak keturunan bapak dan ibu, orang tua barangkali. Ya, ketika dia berubah, maka dia juga menjadi rizki, kesehatan juga begitu ya rezak. Bagaimana kemudian kita punya pikiran dah, ya? Diluasin aja sekalian ya rozak berarti juga rizki berupa iman, Islam, jannah juga rozak. Ya, ya muhawwilal ahwali, wahai yang mengubah keadaan. Nah, ya. Keadaan kita nanti apa yang mau dirubah sama Allah dari sakit-sakitan menjadi ya sehat. Dari nggak punya duit menjadi punya duit. Dari the jelekers menjadi the gantengers. Ya, apa tuh the jeleker orang jelek maksudnya <laughs> begitu. Nggak ada ya orang jelek kecuali dia mikir bahwa dirinya sendiri itu jelek ya. Jadi cakep, jadi manis dengan perubahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di ada-adain sama manusia yang besoknya malah jadi bahaya. Baca doa ini Masya Allah. Ya muhawil ahwa. Ayah mau mengubah keadaan. Lihat keadaanku ya Allah. Aku ini malas, malas zikir, malas doa, malas berjamaah, malas sedekah, malas apa aja. Ya muhawil ahwal. Hawil. Hawil. Ya Allah tolong ubah. Apa ini ubah? Ahwalana keadaan kami itu semua ya Allah. Kemana? Ila ahsanil hal. Kepada keadaan yang lebih baik lagi. Ini menjadi menjadi menjadi pengulangan Rabu yang lalu ya. Ya Fattahu, ayo. Ya Razzaku. Ya muhawil al-Ahwali. Ya ahwali ahwalana. ahwalana. Ila ahsanil hali. Toko nggak buka-buka, solusinya bukan berarti harus tutup. Toko nih nggak buka-buka, bukan berarti harus tutup nggak ngerti sih ya, Ustaz toko nggak buka-buka nggak mesti harus tutup ya kan ada toko yang nggak bisa buka-buka gitu loh karena ada izinnya susah barangkali padahal udah ada tokonya ya atau barangkali apa e, pelanggannya kurang berarti ya mungkin gitu nah, jangan kemudian kita langsung putus asa ya udah memang bukan rezeki kita di situ kali jangan baca doain aja dulu nanti Allah ubah begitu Ya. Rumah tangga yang sering berantem, sering cekcok. Apa solusinya cerai? Belum tentu gitu loh. Coba baca ini dulu. Begitu baca, Masya Allah. Istri yang tadi ke kiri melulu jadi kanan. Suami yang tadi rada kanan terus, agak ke kiri. Seimbang, stabil, sakinah mawadah warahmah. Ya. Apa aja lah gitu ya. Ila ahsanil al kepada keadaan yang lebih baik lagi. Insya Allah Allah akan rubah semuanya. Kita akan terusin, kita ngaji tentang nurun ala nur. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sumber cahaya yang paling utama dan tidak ada lagi cahaya di atas dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nur ayat 35, surah ke-24 ayat 35 Allahu nurus samawati wal ard. Ayo silakan. Allah adalah cahayanya langit dan bumi Bukan matahari tuh Bukan bulan tuh Bukan lampu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Lihat orang-orang yang tunanetra Ketika Allah sudah berikan cahaya Mekah dia nyampe Lah Saudara-saudara, mungkin kita begitu yang melek begini belum tentu nyampe Mekah. Bukan karena nggak tahu. Allah nggak bimbing gitu. Nggak Allah tunjukin tuh jalannya. Nggak nyampe jadi ke sana kita. Allah nur samawati wal ard. Allah lah cahaya di langit dan di bumi. Buat teman-teman yang kehidupannya gelap, bisa jadi nggak ada Allah dalam kehidupannya kepada Allah. Kita buka warung, segitu banyaknya orang yang lewat, kagak ada yang mampir. Nggak ada yang mampir. Bisa jadi nih warung gelap, nggak kelihatan sama manusia itu. Allah nggak bikin dia ngeliat warung. Kenapa? Mungkin nggak ada Allah di warung itu. Allah nur sama wallah. Allah nggak ada di warung itu. Lewat, lewat, lewat, gak ada yang mampir. Subhanallah. Entah itu gelap karena modalnya barangkali. Entah itu gelap karena cerita di balik warung itu barangkali. Entah itu gelap karena kelakuannya orang itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa? Nah, ada kok orang-orang yang malah tidak bertuan Allah. Hmm? Tapi warungnya rame. Tokonya rame usahanya maju. Yang pertama lo jangan sirik, jangan ngiri. Rezeki masing-masing udah begitu. Ya. Yeah? Kedua matanya panjangin, matanya panjangin. Ada orang-orang yang diberi sama Allah, tapi Allah nggak ridho. Pengamen nih, lampu merah, baru selamat pagi om. Belum Gontreng belum gontreng, langsung dibagi. Si pengamen tersinggung ya lah om baru selamat pagi, belum nyanyi nih kita. Udah bagi bagi duit ayah emang gak seneng apa ya? Udah lu jalan. Emang gak, gak mau ngeliat muka lo gitu. Ada orang yang dibagi tapi Allah gak ridho gitu loh. Atau orang itu dibagi bukan karena buat dia gitu. Buat siapa? Buat orang yang kerja sama dia. Jadi iya, Allah oh, sebenarnya sedang tidak membukakan rezeki buat dia, so tahu. Warung rame itu padahal dia bukan tuan, tuannya bukan Allah. Iya, bisa jadi bukan buat dia emang. Buat orang yang kerja sama dia gitu Paham? Oh itu si pulang bangun rumah gampang banget. Allah bikin gampang dia bangun rumah. Tapi rumahnya bukan buat dia gitu. Rumahnya buat siapa? Ya buat pembantunya barangkali. Kamu jaga di sini ya gitu katanya. Akhirnya tuh pembantunya jaga di situ. Sampai anak cucu di situ. Nah dia nya pernah datang ke rumah itu. Ibu buat siapa? Jadi yang pertama jangan sirik, jangan ngiri. Yang kedua jangan pendek mata memandang. Dan itu kan urusan orang juga gitu kan bukan urusan kita. Urusan kita kan muhasabah dong ya kan. Kenapa kita punya rumah ini kok nggak dimampirin duit? Pemirsa, ini bukan pemirsa lagi nih, pemirsa. Kita ini nggak tahu rezeki itu ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Paham? Benar, kita datangin rezeki belum tentu ada tuh. Tapi kalau udah rezeki datangin kita, udah ketemu deh tuh. Air yang kita nggak tahu di mana mata airnya, ya di bawah matrak yang mana kita nggak tahu, paham-paham udah di dalam mobil ada ada air mineral. Ini rezeki kita bisa tahu gitu. Allahu nurus samawati wal ard. Ayo. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau hidup kita gelap, bisa jadi nggak ada Allah dalam kehidupan kita. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati anak tuh nggak bercahaya gitu. Kenapa anak nggak bercahaya? Itu anak nggak ada Quran kali, nggak ada Allah kali. Dari mulai lahir sampai dia kanak-kanak, kemudian bisa sekolah, apalagi nauzubillahi min sampai dia remaja dewasa kurang cahaya gitu kurang Allah waduh gelap tuh itu tuh anak bawaannya miring aja kemaksiatan bener itu Allah udah bilang tuh di dalam surah An-Nur ayat-ayat pertama ya. Coba buka saudara ayat kedua surah An-Nur. Ya. Surah An-Nur ayat yang kedua Az-zaniyatu wazani. Ya. Az-zaniyatu wazani. Lihat lagi ayat tiganya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Huri dzalika 'alal mu'minin. Anak kita, diri kita bawaannya jelek. Oh, itu yang datang jelek terus. Tapi begitu anak kita cakep, bagus, bukan bukan paras ya. Tapi sikap, sifat, perbuatan, hatinya terang. Mukanya ada nurullah, ada cahaya Allah yang datang itu baik, kebaikan baik, kebaikan baik. Coba lihat surah An-Nur ayat 26. Ya, coba lihat surah An-Nur ayat 26. Saya akan bacakan buat saudara semua bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيثون للخبيثات ما شاء الله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق karim. Jadi ada pasangan-pasangannya begitu. Ya. Kalau saudara lihat terjemahannya tadi, ya. Kemudian saudara akan berpikir, kenapa seorang perempuan yang salehah kok bisa punya jodoh yang bejat? Enggak berlaku dong ayat ini. Ya, kalau sudah masalah kehendak Allah kan, ya terserah aja gitu. Kalau sudah masalah kehendak Allah, ya itu sih udah nggak ada lawan dah. Kita cuma bisa bilang, ya mungkin ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Bisa jadi itu menjadi ujian bagi si perempuan yang salah ini. Perempuan yang salehah ini. Seperti Siti Asia. Kurang apa coba suaminya? Firaun. Waduh. Kurang apa bejat nih? Ukuran laki-laki bejat nggak ada bandingannya dengan Firaun. Tapi lolos kan Siti Asia? Betul nggak? Lolos kan Siti Asia? Lolos. Disebut lo Siti Asia itu. Ya, coba lihat surah apa ya? Siti Asia itu ada di surah Al-Hujurat ya. Coba kita cek. Oh bukan surah Al-Hujurat, surah apa itu tuh? At-Tahrim. Ya, At-Tahrim. At-Tahrim surah ke-66. Ya. Ayat-ayat terakhir. Hmm, ayat 11. Nah, ya. Ayat 11 surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Sambil lihat tadi kan terjemahnya Bagaimana kemudian Siti Asia ya malah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perempuan yang saleha, yang salimah, yang selamat hingga akhir hayatnya dan diabadikan oleh Allah dalam Qur'annya surah At-Tahrim ayat 11 bersanding dengan Bunda Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين bisa jadi gitu surah An-Nur ya surah An-Nur ayat berapa tadi? 20 berapa? 26 ya. Surah An-Nur surah ke-24. Surah ke-24 ayat 26 someday somehow itu sometime nggak berlaku gitu kok kelihatannya nggak benar nih gitu laki-laki yang soleh tiba-tiba mendapatkan pelacur misalnya apakah tidak berlaku ayat ini ya itu sih suka-suka Allah deh. Barangkali diantaranya adalah Allah mengamanahkan orang ini berubah di tangan saudara. Sehingga coba aja disabar. Alhamdulillah hancur babak belur. Namanya nyabarin laki tukang judi misalkan tapi masya Allah. Ya siapa yang tahu? Di kemudian hari malah menjadi ulama besar. Malah menjadi seorang hafiz barangkali itu istri Allah yang paham kelar deh ini hari Insya Allah kita lanjut lagi Rabu yang akan datang ya kita akan terusin ngaji tentang nur ala nur cahaya di atas cahaya mudah-mudahan Allah berikan ridho buat kita semua Allahumma ya fattahu ya razzaq ya muhawwil al ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir la wa la quwwata illa billahi aliyil azim Alhamdulillah.